Solo, Jakarta Memunikan akhidah Menebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum lisanin na yawmitin Nama ba'du Sobat Radio Muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita yaitu belajar dari matan Tufatul Atfal dengan kita memakai syarah yang disyarah oleh uh, eh, Asy-Syaikh Abu Abid Tawab Abdul Majid Ar-Royash yang mana kita sudah sampai pada pembahasan ya, jenis -jenis uh, kemarin kita sudah baca jenis idgham yang untuk mereview sejenak bahwasanya idgham terdiri dari beberapa ya ada idgham midline yaitu yang kita bisa sebut atau sering ya ada di pembahasan-pembahasan materi mungkin di SMA itu adalah idgham mutamatsilain ya itu sering kita temui ya terus juga ada itu mutaqaribain ya kalau mutamasilain itu adalah yang hurufnya sama yang hurufnya sama antar kedua uh, huruf yang berdekatan ya jadi dua huruf yang berdekatan dan dia sama dan ini tandanya mudah ya kita bisa mengenalinya dengan biasanya <clears throat> adanya tasdid semisal waqad dakhalu ya waqad dakhalu biasanya ada dal qaf ya qad qaf dan dal terus ada dakhalu nah, ada dua dal bertemu nah, maka kita tidak baca dengan waqad dakhalu tapi kita baca dengan waqad dakhalu nah ini yang dinamakan dengan idgham mutaqaribain uh, eh, idgham lain. Nah, gampang mengetahuinya yaitu kita lihat ya insyaallah uh, di bagian mutamasil lain itu jarang terjadi kesalahan karena e, kalau kita lihat silen itu huruf pertama dan huruf kedua itu pasti apa ada tas tasdidnya di huruf kedua kalau kita perhatikan di contoh di halaman 25 kita bisa lihat bahwasannya ya ada idhab bi bi ya idrib bi asok nah, di situ apa ada bak dan ketemu bak lagi nah, di situ ada tas tasdid yang mana kita tahu bahwasanya kita tidak boleh membaca dengan idrib asak ya. Jadi ada baknya itu eh, bak kedua langsung masuk ke bak yang kedua. Yang selanjutnya ada misline kabir ya yang di sini uh, kita jarang temui ada misline sogir ya terus juga ada misline kabir ya. Yang selanjutnya juga uh, itu hanya pembagian saja antara uh, hukum utama lain. Yang selanjutnya yang biasa kita temui adalah idgham mutaqaribain ya yaitu uh, yang keduanya berdekatan ya berdekatan dari sisi makhraj dan dari sisi sifat juga ya atau makhrajnya bukan sifatnya. Pokoknya huruf yang berdekatan makhraj dan sifat atau makhrajnya saja tapi sifatnya enggak. Ya, ataupun sifatnya saja tapi makhrajnya tidak. Nah, jadi e, eh, dipatut dibedakan ya ada makhraj, ada sifat. Oleh karenanya e, bagi pembelajar tahsin ya wajib untuk menguasai makhraj dan sifat ini agar bacanya bagus ya. Untuk me menguasai tahsin itu minimal kita harus menguasai makhraj dan sifat. Kalau kedua-duanya sudah kita ketahui, insya Allah bacaan kita ya baik insya Allah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya uh, eh, kadab ya kadabat uh, eh, samu du. Nah, di situ makhrajnya sudah berdekatan tak dan sa. Ya walaupun tidak sama ya, tak dan sa. Ya terus sifat-sifatnya juga juga sama ya bersama ada hamasnya di kedua-duanya ya <clears throat> itu merupakan mutaqaribain. Nah yang biasanya eh, apa biasanya terjadi eh, kesalahan atau eh, biasanya sulit untuk diketahui itu adalah biasanya idgham mutajanisain ya idgham mutajanisain ini eh, apa istilahnya banyak yang mungkin masih belum ya misalnya irkam ma'ana ya ada bak ketemu mim ya terus qalat ya ini qalat misalnya ada qalat ada tak taknis atau tak perempuan yang disukunkan terus ada ap ya ada bacaan apo ya ifatum ya ifatun ada po ada tak apakah kita baca dengan qalat ifah atau kita baca dengan qalat ta'ifah. Nah, ini mutajanisain. Yang mutajanisain ini yang seperti ini. Ya jadi satu jenis mereka. Ya, makhluknya sama, sifatnya ber berbeda. Nah, ya, uh, ini bisa kita lihat contohnya lebih banyak. Uh, itu adalah di tajwidnya Imam ya, tajwidnya anu loh ya, belajar tajwid metode asy di bukunya Ustaz Abu Ya'la itu banyak di situ ya, banyak kita dapati dan itu cocok untuk belajar bagian idgham. Karena di sini di syarahnya di sini tidak dijelaskan secara lengkap. Ya, monggo dibuka kembali bagian eh, apa? metode Syafi'i bagian idgham. Itu lebih banyak contohnya dan lebih apa lebih eh, aplikatif ya. Nah, sekarang kita eh, masuk ke bagian jenis mat ya. Insyaallah kita masuk ke bagian jenis mat. Di bait ke-34. 5. Kita bacakan qala Nawim rahimahullahu taala wal maddu asliyun war far'iyyun lah wasami awwalan tabi'iyyan wa ya mala la tawaqqufu lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد باب فالطبيعي يكون والآخر فرعي موقوف على سبب كهمز وسكون مسجلا nah, itu merupakan bagian dari mat yang akan kita pelajari kita coba artikan satu persatu dan kita nanti akan baca syarahnya beserta tambahan-tambahan yang mungkin kita bisa tambahkan di sini uh, eh, Nawim berkata bahwasanya wal maddu asliyun wa far'iyun lah. Ya, mad itu pokoknya ada dua. Ya, pokoknya atau apa istilahnya uh, semuanya itu tergolong cuma dua. Yang pertama ada mad asli, yang kedua ada mat far'i. Ini penting ya pelajaran mat itu sangat-sangat penting untuk kita ketahui karena semua huruf di Al-Quran itu rata-rata ada matnya ya ada matnya ah, rata-rata bacaan Al-Quran ada ada matnya ini penting untuk kita nah mat ada asli ada farai, ya ada asli ada farai. ini cabang paling atas ya, jadi mat dibagi menjadi dua ada farai, ada asli wasami awalan tabi'iyan nah atau dan nama namakanlah yang pertama dengan apa mato matopi nah yang matopi ini itu biasanya uh, asli. Ya, mat topi ini biasanya untuk mewakili mat mat asli. Ya, mala tawakkufu lahu ala sabab. Ya, yang dia itu apa? Mat topi itu apa? La tawakkufu lahu ala sabab. Tidak bergantung. La tawakkuf atau tidak berhenti, tidak bergantung ala sabab atas sebab-sebabnya wala bidunil hurufi tujtalab dan tanpa huruf-huruf itu tidak ada tidak terbentuk kecuali keberadaannya. Maksudnya wala bidunihil huruf talab. Maka tidak mungkin ya dan tanpanya huruf-huruf itu tidak ada, tidak terbentuk kecuali dengan keberadaan huruf tersebut. Apa huruf-hurufnya? Nah, ini dijelaskan. Bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun. Akan tetapi huruf apa selain hamzah dan sukun? Jabak maddin yang datang setelah mat fatabi'i yakun yaitu huruf mat apa aja ya alif wawu dan ya. Maka ya adalah mato matopi. Maka uh, eh, matopi kuncinya cuma tiga alif, ya dan wawu. Dan itulah yang dinamakan dengan mat apa mat as mat asli. Walaupun nanti uh, mat asli itu sebenarnya ada yang mulhak bil asl, yaitu dimulhakan di asal nanti ada pembagiannya di buku tajwid Imam Syafi'i sudah lengkap ya dan e, dan yang lain wal akhoru farainu dan yang lain dinamakan mad ya mauqufun ala dia ada sebabnya ya mauqufun ala sebab ya dia, dia disebabkan ada sesuatu yang menyebabkan contohnya apa sebabnya hamzah au sukun musjala atau sukun yang atau musjala secara mu mutlak maka e, kita tahu bahwasanya penyebab matfarai itu ada dua Ham, kalau enggak hamzah ya ya sukun contoh matfarai kalau hamzah apa biasanya di dalam Al-Quran? Mata apa kira-kira? Hmm? Mata apa? Ada Hamzah, ada sukun, itu biasanya mata apa? Kalau Hamzah biasa, mat apa? Yang panjang-panjang, yang ada bendera-benderanya atas itu kalau di Al-Quran. yang katanya gitu, bendera gitu ya. Apa itu? Mat, mat wajib, ya. Mat wajib mut, mutasil, mat jais manfasil Itu ada Hamzah, toh? Ya. Itu penyebabnya Ya, itu yang dinamakan matfar matfarai. Sedangkan sukun contohnya apa? Nah, ini sukun. Ayo. Sukun. Ya, ini apa? Misalnya apa? Pada akhir wa waqa. Misalnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu mat ada mat arid nih sukun. Nah, di situ uh, diterang apa uh, disebabkan karena su sukun. Terus juga ada al-ana itu ada juga di situ bagian bahasan seperti seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke syarahnya ya. Mat maknanya menurut bahasa adalah tambahan ya, tambahan secara mu, mutlak ya. Jadi mat itu tambahan. Makanya uh, nanti dibagi-bagi ya tambahannya ada satu, ada, ada satu, ada dua dan seterusnya. Maknanya secara istilah adalah memperpanjang waktu suara. Ya, jadi waktu suara bukan memperpanjang eh, apa istilahnya memperpanjang kayak eh, apa eh, cengkoknya bukan, tapi suara. Ya karena nanti eh, dibedakannya. Misalnya bacanya ada yang baca ida ja. Nah, ini nanti kayak nambah huruf, nambah huruf, nambah huruf, nambah huruf gitu. Nah, itu kalau uh, apa Syekh Abdul Karim pernah menerangkan yang seperti itu masih apa uh, kurang tepat ya ja a nah, padahal ja nah, ini maksudnya memperpanjang waktu suara ja ida ja nah, itu memperpanjang waktu suara kalau ida ja nah itu kayak ada pemisah pemisah pemisah pemisah nah, gitu Ya, jadi memperpanjang waktu suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mat yang tiga atau dari dua huruf yang lin. Ya nanti kita bahas masalah huruf lin ini. Ya kita lanjutkan huruf mat ini ada alif, waw dan ya dan huruf-huruf lin. Ya, intinya sama. Ya, intinya sama. Ya ada alif, waw dan ya intinya sama. Ya, terus kita baca di bait ke-39 ya. Ternyata langsung ya ke bait 39. Nah, kita uh, jelaskan dulu saja ya di tadi yang 35 sampai 38 karena ini sangat ringkas di sini ya. Maka uh, mat asli ya kita tahu bahwasanya mat asli itu hukumnya semuanya dua harokat. Ya, mat asli hukumnya dua dua harokat atau yang dikenal dengan ulama itu dengan mat koser. Ya, jadi nanti kalau diterangkan mungkin dengan ustadz yang lain atau dengan uh, para masyayih misalnya itu uh, beliau kadang ngomong apa mat mat koser itu maksudnya apa mat yang dua dua harokat ya dua dua harokat nah itu tidak di, tidak dipanjangkan lebih dari itu kecuali ada penyebab yaitu hamzah dan sukun tadi mat warai ya oleh karena itu Syekh Zamzuri berkata tadi bal ayu harfin ghairu hamzin au sukun Nah, maka kita eh, hati-hati uh, ketika mengucapkan mat asli tidak boleh lebih dari dua harokat. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana mengira kita ini dua harokat, ini tiga harokat, ini empat harokat? Nah, itu semacam seperti apa? Seperti uh, apa? Kalau dua harokat itu ibarat kita membaca dua huruf. Ya, misalnya aba, berarti itu dua ha dua harokat. Tadi a nah, dua harokat. Sedangkan kalau empat harokat seperti membaca empat empat huruf abatasa tadi a nah gitu ya itu seperti empat empat huruf maka harokat di sini bukan uh, ya mungkin enggak, saya tidak tahu ya ada asal muasalnya atau tidak yang dikatakan dua harokat itu dua ketukan misalnya empat harokat itu empat ketukan nah, ini uh, anak kurang tahu apa ada asal usulnya atau tidak gitu ya Nah, yang jelas yang saya pelajari bahwasanya yang saya dapatkan dua huruf eh, dua harokat itu dua dua huruf empat harokat empat huruf. Nah ini bisa didapatkan atau bisa kita tahu panjang pendek kita benar atau tidak adalah latihan. Ya dengan latihan dengan mendengarkan para ulama bagaimana mereka membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir ya. Jadi guru sama murid setoran ya nanti dibenarkan yang salah guru sama murid setoran Ya, jadi tidak ada kesalahan sedikit sedikit pun. Ya, karena mewarisi sanat, mewarisi Al-Qur'an itu adalah tugas yang yang berat karena salah satu hurufnya tidak boleh kita ganti, panjang pendeknya kita harus benar gitu. Itulah mukjizat Al-Qur'an yang terjaga sampai sampai sekarang. Maka ngerti kita, oh ini kelebihan satu harokat. Ini ngerti. Ya, ini kitab yang masya Allah ya. Kalau kita merenungi ini aja, ya, ini orang udah sepakat seluruh dunia ini salah. Misalnya kalau kita dua, kalau ini dibaca empat misalnya, dan tidak ada riwayat lain misalnya. Ya, nah ini salah, nggak bisa kita katakan ini be benar. Ini termasuk uh, kita kalau merenungi ini saja bagian-bagian mat ini aja sudah sudah keliru sudah sudah tahu kita. Nah, dan kerasa nggak enak biasanya. Kalau kepanjangan dua harokat itu kepanjangan tuh kerasa nggak enak dan terasa di telinga, gitu ya. Enak uh, apa nggak enak kerasa. Nah, jadi tadi harus latihan, harus dengar, sering mendengarkan masyayikh agar kita tahu ini dua harokatnya seperti ini. Dan beda ya antara dua harokat cepat dengan panjang itu beda. Misalnya cepat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, lillahi Rabb. Nah, itu cuma seperti itu. Tapi kalau lambat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, panjang loh, iya. Nah, panjang. Jadi ditentukan sesuai dengan tempo bacaan yang kita bacakan dari dari awal. Yang selanjutnya tadi mat farai ya eh, hukum asalnya mat ini dipanjangkan lebih dari tiga harokat. Padahal kalau kita belajar kadang tidak ada hukum yang tiga harokat. Nah, ya tak kadang tidak ada hukum yang tiga harokat. Tapi kalau mat far'i, ya hukum asalnya tiga harokat. Maka masih bisa ditolerir karena ada yang membaca misalnya mat wajib itu tiga itu masih bisa apa diben dibenarkan karena memang hukum asal mat far'i adalah lebih dari du, dua. dua nah, hukum asalnya nanti dibagi-bagi tapi ya nah terus uh, kita lanjutkan lagi ya di bait yang huruf thalas ya tadi di bagian matan ke 39 sampai 40 41. Ya, ini uh, terakhir pada materi kali ini. Hurufu salasatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Inilah hurufnya. Ya, yaitu apa? Hurufu salasatun. Hurufnya ada tiga. Fa'iha. Maka fa'iha min lafzi ya maka hafalkanlah ya dari lafat apa lafatnya wayin wahya fi ya wayin ya wayin lafatnya itu cuma wayin ya wahya fi nah disingkat apa nuhiha pada kata-kata nuhiha nah nuhiha itu contoh sendiri dari mat mat asal atau mat mat topi tadi wal kasru qoblal ya ya, dan kasroh sebelum ya, ya dan kasroh sebelum ya wa qoblal wawi bom dan sebelum wawu bom dhamma nah, ini uh, gampang ya syartun wa fathu wa ya wa fathun qabla alfin yul tazam juga apa syartun uh, wa fathun qabla alfin yul tazam difathahkan sebelum a ah, alif ya syaratnya ya yul tazam tidak berubah. Maka maksudnya di sini ya ada kasroh sebelumnya ya, terus ada wawu, ada doma sebelum uh, setelahnya wa, wawu, terus ada apa? Ada fathah sebelumnya ah. alif. Itu merupakan hukum-hukum dari mat. Ya dari mat asal atau mat topi. Perhatikan di sini walinu minha ya perhatikan walinu minha ya wawawun wawun sakina dan lin darinya adalah huruf ya dan wawu ya ada nanti ada khauf nah itu contoh lin gitu ya kalau di uh, kita belajar sifatul huruf ada sifat lin ini ya fitahun qabla kulli u'lina yang disukun jika berharokat fathah sebelumnya dua harokat yang yang tampak nah ini uh, kita baca syarahnya sebentar ya. Yang pertama, huruf salah satu fa'iha disingkat nuhiha. Ya, ini merupakan syarat-syarat yang dianggap huruf sebagai huruf ma, yaitu hendaknya huruf wawu sukun dengan doma, ya dengan uh, dengan doma sebelumnya, ya sukun dengan kasrah sebelumnya dan alif tidaklah ia melainkan disukun dan di fathah sebelumnya atau ya gampangannya fathah sebelumnya eh, uh, fa, uh, alif sebelumnya fat, fathah. Nah, kita coba uh, praktek ya nanti ya di bagian bawah. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagian eh, apa? bagian beberapa istilah ulama tajwid ya. Ada namanya mat koser. Mat koser ini tadi yang kita sebut dengan nato atau bi atau yang eh, panjangnya dua harokat ya, mat koser. Sedangkan atasnya koser itu ada tiga harokat yaitu namanya fuwai ya, fuwai ko koser istilahnya fuwaiko kosar itu tiga harokat ada ya mat tiga harokat itu ada terus yang keempat ya ada tawasud empat harokat itu dinamakan mat tawasud jadi kalau ada orang ada ustadz ngomong ini panjangnya tawasud berarti empat harokat yang selanjutnya fuwaiko atau tawasud itu sekitar lima harokat dan yang paling akhir adalah tul yaitu isba dipanjangkan sebanyak enam harokat nah, isba ini sering muncul ya diisbakkan ya maksudnya apa dipanjangkan dengan enam enam ah. harokat nah lin ini tidak disebut mat perhatikan lin ini tidak disebut dengan mat kecuali setelah huruf lin ini terdapat mat arid nisukun ya nah, contohnya tadi khauf ya al bait ya jadi lin ini tidak disebut dengan mat kecuali setelah huruf lin terdapat sukun arid sehingga masuk kategori mat arid disukun. Ya, dan itu merupakan mat mat farai Hamzah dan sukun merupakan sebab lafat yang menyebabkan mat dibaca panjang lebih dari dua harokat. Dari dua sebab itu sukun lebih kuat daripada hamzah. Ini pembahasan lain yang nanti kita akan eh, bahas di pertemuan yang mendatang. Ya, naam ya. Itu merupakan penjelasan secara ringkas dari bait-bait yang sudah kita pelajari. Nah, kita coba praktik yang bawahnya ini adalah contoh dari matlin ya. Coba kita praktekkan. Adapun dua huruf lin adalah ya sukun yang di fathah sebelumnya dan wawu sukun yang di fathah sebelumnya. Nah, ini disebut dengan apa? Mad arid li sukun. Eh, coba kita praktikannya. Quraish. Nah, coba satu dua tiga. Quraish. Nah, jadi e, bacanya i-nya dulu ya. Quraisy. Nah, e, shinnya di belakang. Ya, shinnya di di belakang. Nah, mat arid li sukun ini nanti macam-macam bacanya. Bisa dua, bisa empat, bisa enam. Ya, tergantung. Maka jangan menyalahkan kalau orang yang baca di fi Quraisy panjang atau Quraisy dua harokat itu ada ya terus uh, eh, sel selanjutnya khauf coba khauf oke okay. al bait al bait oke okay, naam ya nah itu merupakan contoh dari matlin itu sendiri ya matlin itu sendiri yang kita bisa sebut kalau di apa di uh, akhir misalnya diwakafkan di akhir itu disebut dengan apa disebut dengan mat arid disukun. Tapi kalau misalnya dia nggak di akhir bukan mat arid disukun. Ya, kalau dia tidak di akhir atau antum nggak wakofkan, kita nggak wakofkan itu bukan mat arid disukun, tapi mat lin. Ya, tapi ada ada namanya lin, ya sifat lin nanti. Kalau nggak di apa? Kalau nggak di so, sukunkan. Nah, ya itu materi bagian eh, jenis-jenis uh, mat ya pada kesempatan kali ini ya kita sudah membahas uh, bagian mat ada dua intinya ada mat far'i dan ada mat asri mat far'i itu ada hamzah dan ada sukun sedangkan mat asal yaitu adalah yang alif wawu dan ya nah ini patut kita ingat ada pembahasan nanti Eh, pembahasan lebih lanjut mengenai far'i itu apa saja, asal itu apa saja bagiannya ya, misalnya nanti ada mat uh, eh, i harfi, itu ada nanti mat topi harfi di sini diterangkan secara sedikit ya untuk mat asli.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 Wallahu taala alam bisawab. Baik sobat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun sobat muslim berada Baru saja kita bersama-sama menyimak sesi pertama dari pembelajaran tahsin Al-Quran pada kesempatan malam hari ini Yang dibawakan oleh Kak Herbi Hafidahullahu Ta'ala dan insya Allah kita akan masuk pada sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab di mana bagi sobat muslim teman-teman semua yang memiliki pertanyaan seputar belajar tafsir Al-Quran pada kesempatan malam hari ini yang di mana kita membahas tentang mati ya, sobat muslim Sobat muslim dapat kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333 Baik Mas Herbi dan Mas Rashid sembari menunggu eh, pertanyaan yang masuk, uh, boleh kita mulai untuk praktiknya nih Mas. Iya, kan nanti uh, sekalian ada praktik atau dari apa pendengar gitu. Ah, kita gitu, baik. Dan bagi sobat muslim juga yang ingin berinteraktif bersama Mas Herbi, sobat muslim juga dapat nelpon di nomor 0823 2727 5333. Insya Allah nanti apabila sobat muslim ingin berinteraktif nanti kita coba sampaikan kepada Mas Arbi untuk bisa sobat muslim juga bisa membetulkan bacaan atau menanyakan hal-hal yang memang terkait dengan pembahasan pada kesempatan malam hari ini.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 Baik, uh, sepertinya sembari menunggu KRB bisa ya. kita mulai prakteknya. Nah, kita praktik dengan surat al inshikok ya waktu yang dulu kita pertemuan terakhir kita membaca al buruj ya Kalau tidak salah Al-Buruj kita sudah sampai selesai. Insya Allah kita akan lanjut ke suratul Insyiqaq.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 hamesnya ditampilkan wa azinat nah, gitu ya ditampilkan wa azinat li rabbiha wa huqqat coba ulangi wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa idzal ardu muddat nah, muddat muddat that mood uh, mood uh, jadi uh, apa istilahnya uh, jangan terlalu medok gitu ya mood that coba coba ulangi mood that uh, mood that tapi wa idal ardu muddat wa idal ardu muddat nah, masih ya nah, itu diperbaiki gitu ya baca Quran nggak ada taasub nganu ya <laughs> oke nah, nah kita lanjutkan وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت Coba alnya dijelaskan ulangi وألقت ما فيها وتخلت وتخلت وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت Oke. Jadi eh, tak itu ya, tak ketika disukun ya memang ada sebagian yang mengucapkannya dengan eh, syiddahnya itu di semacam dihilangkan. Misalnya wahuqqat wahuqqat. Nah, itu syiddahnya kurang. Ya wahuqqat. Jadi ada syiddah pun ada hamas. Karena tak itu sifat yang Eh, kelihatannya pertentangan bergabung jadi satu ya antara syida dan hamas maka untuk menggabungkan keduanya lidah kita ditekan di bagian ujung nanti keluar hamasnya ya wahukot jadi jangan, jangan cuma wahukot nah, ini didamu aja kot nah, jangan ya kita lanjutkan يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه يا ايها الانسان انك كادح الى ربك rabbika kadahan famulaki ya, ya. Iya. Ih, nah, ini panjang soalnya ini harus tampil haknya soalnya di belakang ya itu ada hak famulaki jadi jangan cuma famulaki nah, ini haknya nggak tampil ya dan uh, ikhwa sudah sering kita sampaikan setiap ikhwa itu beda ya misalnya insan insan nah, itu nanti uh, insan nah, sudah beda namun ini kan kesalahan yang sifatnya khofi gitu ya bukan yang sangat nampak tapi sifatnya khofi dan ya uh, ini masih masih dalam taraf di diperbolehkan tapi kalau misalnya mengganti huruf itu tidak diperbolehkan oke okay. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فأما من أوتي Ah, jangan berhenti, jangan. Fa'am, nah ini sering gitu ya. Ma, eh, apa? eh, idhar kita sering di apa? Dihentakkan. Fa'amma man. Uh, itu berhenti. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Coba. فأما من Fa'amma man. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا Oke, nah, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada hukum ya yaitu hisabai yasiro. Nah, di situ ada hukum apa? idgham Itu apa kira-kira? Idgham biguna. Ah, itu biguna, masya Allah gitu ya sudah mungkin gitu ya. <laughs> ya fasaufa yuhasabu hisaban. Ya. teorinya mungkin tapi kadang pengucapannya gitu ya belum <laughs> belum mungkin gitu ya praktiknya karena uh, bihuna itu sifatnya ada dua ya idrom itu dimasukkan ada guna juga ya jadi bukan hanya memasukkan kalau memasukkan itu seperti ini hisabai itu memasukkan sedangkan gunanya adalah hisabai ya, ada di hidung gitu ya itu gunanya dan ini uh, ya mungkin jarang diketahui ya untuk yang mungkin pemula-pemula seperti kita untuk belajar uh, idgham biguna ternyata ada idgham ada guna juga. Harus terpenuhi dua-duanya. Soalnya ada idgham bila tanpa guna. Nah, nanti kalau cuma hisabai bayi itu langsung masuk ke ya. Ya, nah? kalau hisabai nah itu ada gun guna. Nah, ada pertanyaan Mas atau gimana? Uh, baik, uh, Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang masuk Ustadz pada uh, malam hari ini. Uh, kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bagaimana cara mengatasi roh yang cadel? Apakah seseorang yang cadel itu termaafkan dalam membaca Al-Quran? Jazakumullah khairan. Mohon penjelasannya. Ya, jazakumullah khairan. Uh, untuk masalah cadel ya, ini unik ya. Masalah seperti ini unik Justru saya tuh punya teman gitu ya. Dia cadel gitu ya. Hmm. Tapi roknya itu bagus. <laughs> ya, cadel roknya bagus. Ya Allah taala alam mungkin ya Allah anugerahkan memang bisa gitu ya untuk beliau gitu kan. Dan beliau pengajar tasin juga, uh, pernah ngisi di sini juga. <laughs> saya nggak akan ya nggak akan cerita siapa orangnya. Tapi beliau cadel gitu, untuk roknya memang cadel. Ya, tapi bagus bacaannya dan memang ro yang Arab itu semacam sedikit ada cadel malahan. Hmm. Ro, ro, ro gitu ya. Tapi saya tidak tahu cara mengatas apakah benar ya ro yang apa orang yang cadel itu tidak bisa mengucapkan ro dengan baik ya karena satu persen kadang bisa satu persen lain kadang tidak bisa gitu ya yang jelas seperti, seperti ini Eh, ketika ro kita sudah mendekati huruf ro ya insya Allah tidak mengapa ya misalnya belum tebal gitu ya atau tipis gitu ya asalkan ro kita sudah mendekati huruf ro ya itu insya Allah tidak mengapa tapi kalau ro itu dirubah menjadi misalnya la uh, karena dekat ya ro la di depan semua ya ro la uh, itu termasuk kesalahan yang apa menyebabkan perubahan makna Ya Allah Ta'ala alam saya tidak bisa menentukan apakah orang cadel itu bisa mengucapkan rok dengan baik atau tidak. Nah ini kan tergantung persen masing-masing. Ya jika kita sudah berusaha ya dan sudah belajar sekuat tenaga dan memang Allah tidak karuniakan kita bisa ya kita yang penting sudah belajar. Gitu prinsipnya. Yang penting kita sudah belajar dan ingat kita jangan sampai terjatuh ke dalam yang namanya apa kesalahan yang jeli. Kalau kesalahan yang khafi ya tidak apa-apa. Kalau kesalahan jeli ini yang tidak apa tidak boleh kita terjatuh di dalamnya contohnya tadi merubah huruf ya merubah huruf ro misalnya dirubah menjadi la nah, misalnya cadenya nggak bisa benar ngucapin ro bisa nyala nah, itu bagaimana walau taala alam untuk yang seperti itu karena keterbatasannya fattaqullaha mastata'tum Allah taala alam bisa baik terima kasih uh, Mas Herbi atas penjelasannya dan semoga dapat terjawab kepada penanya yaitu Mas Putra di Sleman Dan kita akan lanjut lagi Ustaz ya, ya ke praktek ayat lagi. Hmm. Ya, tafadhol. Nah, ya kita coba ulangi. فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وين ya, ini tebal ya وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من nah, coba ulangi وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Nah, ini ya. Dha ya, di mana dha letaknya? Dha itu di mana? Hmm, Di gigi. Di mana Mas kira-kira? Dha. Nah, Di langit-langit di dalam atau di luar? yang di dalam <laughs> ini udah berijtihad masing-masing gitu ya <laughs> ya wo ya wo itu sama dengan apa dengan sa ya, sa di mana itu berarti kok sa nah, di mana di ujung lidah ya ujung lidah dan tepatnya apa di bawah gi gigi ya ta? nah itu itu wo ya wo di situ ya wo di situ bukan di dalam ya bukan di dalam Nah, nanti bias nanti khawatirnya waro bohri itu bo ya hati-hati ya ini kan huruf yang sering kecampur ya ini yeah. ini sangat sangat hati-hati mendingan salah zohri ya, daripada nanti sama-sama bohri nah, itu nanti apa nyampur ke do gitu ya nyampur ke do jadi uh, gunanya belajar makhrot itu untuk membedakan satu dengan yang lainnya dan sifat ya itu untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau waro abahri, nanti takutnya jadi do dan artinya sudah beda. Ya artinya sudah sudah beda. Nah, nah kalau di sini artinya wahri itu punggungnya, nanti kalau bahri nanti ada artinya yang lain. Ya, maka uh, diterapkan coba diterapkan uh, apa ujung lidah ya itu menempel pada dua gigi seri atas yang nggak usah kenceng-kenceng nempelnya di aja apa ya nempel lah bukan nekan ya nempel Lohri jadi oh. ujung oh. ujung sini ya ujung lidahnya ya kalau za juga seperti itu kan za lo sa nah, itu satu keluarga ya satu keluarga tiga huruf tersebut maka saya selalu kalau ngajarkan uh, eh, makrot belajar dari yang mudah dulu mereka itu punya keluarga belajar dari yang mudah dulu contohnya apa za za itu mudah ya insya Allah mudah Nah, nanti wo itu belajar dari dha. Kalau da-nya sudah bagus, itulah tempatnya wo. Nah, coba sekarang ibaratnya mau baca dha. Nah, coba dulu. Wa amman coba. Wa amman utiya kitabahu wara'a Nah, ya sedikit rubah lah gitu ya sedikit rubah <laughs> gitu ya nggak apa-apa ya pelan-pelan ya pelan-pelan ya belajar itu nggak langsung bisa gitu ya kalau langsung bisa ya masya Allah gitu ya nah, dan ya ada cerita unik ya dari ya Abdul Syekh Abdullah Baswar ya yang beliau uh, kat, apa menceritakan di majelisnya bahwasanya beliau itu tidak akan dikasih ijazah oleh Syekh Aiman ar ya, Dokter Aiman Rusdi tidak akan dikasih ijazah sebelum roknya benar. Ya, padahal udah hafal Quran, ya toh, sudah setoran, tapi nggak dikasih ijazah sebelum roknya bi bisa. Ya, akhirnya apa? Beliau selalu berdoa ya di sepertiga malam di multazam untuk bisa rok. Ya, ya itu bayangkan sambil beliau latihan dan beliau juga apa berdoa di multazam yang memang benar-benar tempat terkabulnya doa dan juga beliau berdoa di sepertiga malam. Wah itu udah tombok-tombok keutamaannya. Ya akhirnya beliau bisa mengucapkan roh dan rekamannya sekarang terus di mana-mana Abdullah Baswar. Dan termasuk syekh yang mungkin bacaannya. Ya, maksudnya bagus untuk dicontoh dalam belajar Al-Quran. Ya itu motivasi untuk kita kita mungkin nggak pernah berdoa ya Allah bisa kan saya huruf wo gitu nanti salah mengucapinya. bo apa wo <laughs> ya ya roh. nah, beliau tidak bisa waktu itu mengucapkan huruf roh, tidak bisa bagus akhirnya ya Allah karuniakan bisa dan dapatlah sanat yang diinginkan oleh Syaiman itu motivasi untuk kita semua ya kadang kita berdoa lupa baca Quran satu-satu hurufnya kita apa minta sama Allah gitu kan ya kita minta biar bisa bo biar bisa da biar bisa ro misalnya gitu kita sulitnya di mana termasuk yang cedal tadi semoga Allah juga mudahkan kita untuk mengucapkan ro gitu di doa doa kita. Nah, ini penting untuk kita misalnya apa sep, eh, antara azan dan ikoma gitu kan. Nah, ini kadang kita lupa untuk meminta. Ya terutama ini termasuk ilmu agama ya. Ilmu agama dan yang mungkin kita uh, harus pelajari gitu. Kita membaca ini apalagi bentar lagi deket-deket Ramadan. Nah, kita harus membacanya dengan dengan baik agar lebih uh, afdal bacaan kita akan lebih baik bacaan kita. Naam ya. Sampai sini dulu. Nah insya Allah kita akan baca selanjutnya di pertemuan mendatang insya Allah ta'ala ya ada pertanyaan lagi kan? Oh, sudah, nah ya. Nah, lebih kurangnya mohon maaf pada kesempatan kali ini. Semoga yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita dan menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita. Amin. Ya. Eh, Subhanallah bihamdika la Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.